Nah, baik. Qala al-Walib rahimallahu ta'ala wa an-nakiratu fi siyaqin nafyi tu'ati al-umuma aw siyaqin nahyi. Dan nakirat ya, isim-isim yang nakira indefinitif ya, yang tidak tertentu fi siyaqin nafyi pada susunan negatif ya, pada susunan penafian negatif Tu'atil umuma itu juga memberikan faedah umum. Au siyaqin nahyi. Demikian pula pada susunan 6 larangan dalam bentuk larangan atau dalam bentuk negatif penafian, maka nakirah itu memiliki makna umum, memberikan faedah keumuman. Enam. qala rahimallahu taala idza ja'atin nakiratu ba'da an-nafi au ja'at ba'da an-nahyi dallat 'ala al-umumi wasyumuli Apabila nakirah itu datang setelah penafian atau setelah negasi atau datang setelah larangan. Ya, setelah larangan menunjukkan atas keumuman dan mencakup secara, secara menyeluruh. sumul itu mencakup, ya, mencakup semuanya, umum. Nah, demikian pula. Famisalun nakirah tivisiyakin nafi. Maka contoh nakirah dalam susunan penafian La ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana kata nakirahnya? Eh, ya, Zakaria. Ya. illallah. La ilaha illallah. Bukan. Siapa yang lain? Mana nakirahnya? Ilaha. Ya, ilaha di situ tidak ada alif lamnya. Ya. Nah, dia didahului dengan anafi yakni la, la ilaha, ilaha nakiroh. Pada susunan nafi karena ada kata la sebelumnya. Ya. La ilaha, tidak ada ilah. Nah, tidak ada ilah. Nah, kalau rahimallahu taala nafat kula ilahin fi samai wal ardi wasbatat Allah taala ya yakni menafikan meniadakan seluruh ilah ya, karena kata ilah di situ adalah nakirah ya tidak ada alif lamnya alif lam ma'rifahnya tidak ada menafikan atau menolak seluruh ilah di langit dan di bumi wa athbatat ilahiyatallahi taala dan menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala semata yakni pada kalimat illallah jadi seandainya tidak ada kata illallah maka tidak ada ilah semuanya ya tidak ada ilah semuanya tetapi kata illallah ini mengecualikan ya, bahwasanya semua ilah itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ilah itu tidak benar, tidak boleh, tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Naam. Wa kadzalika la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula <clears throat> pada kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya. La di sini adalah nafiah, menafikan dan setelahnya adalah haula. Ya, di sini juga nakirah wala quwata sama wala la nafiya quwata juga nakirah. 6. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai la tahawula min halin min jamil ahwali wala quwata ala dzalika tahawuli illa billahi. Yakni tidak ada tahawula yakni bisa Nam, berubah dari satu keadaan ya, yakni dengan sebuah upaya dengan sebuah upaya seorang itu baru bisa berubah dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain nah jadi tidak ada kemampuan untuk berupaya atau tidak ada upaya untuk berubah dari satu keadaan dari seluruh keadaan dan demikian pula tidak ada kekuatan untuk demikian itu ya, yakni untuk berubah Nah, untuk berupaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Naam. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mana nakirahnya? Bu Fajar pada kalimat ini, pada ayat ini. Mana nakirah? Ya, isim nakirah. Yuhituna. Yuhituna fi'il. Baik. Ahmad Ini yang ya, kemarin telah mengikuti pelajaran jurumiyah. Ya, insya Allah bisa menjawab mana nakirah yang dimaksudkan pada ayat ini? Bima sya'a, sya'a juga fi'il. Nakirah isim, ya, kata benda. Baik. Syai'in, syai'in nakirah. Ya, sesuatu, yakni meliputi segala sesuatu. Ya. Ilmu apa saja kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki mereka enggak akan tahu. Ya. Wala Nabi bi syai'in min ilmihi dan mereka sama sekali tidak bisa meliputi menguasai sedikit pun dari ilmunya tidak akan bisa mengetahui sedikit pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya sehingga tidak pantas orang merasa pintar ya dia merasa mengetahui banyak ilmu kemudian berbangga Enam, kenapa? Karena tidak tidaklah enam ada dari ilmunya tersebut kecuali itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mencabut ilmunya maka tidak tersisa sedikit pun dari dari ilmunya. Demikian pula wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a." Pada hari yang tidaklah satu jiwa pun bisa bermanfaat untuk jiwa yang untuk jiwa yang lainnya sedikit pun ya pada hari kiamat Tidaklah seorang itu bisa memberikan manfaat, bisa menolong orang yang lainnya sedikit pun. Walaupun sedikit, sama sekali mereka tidak bisa memberikan manfaat atau menolong yang lainnya. Ya ummu kulla nafsin wa kulla syai'in. Maka mencakup atau meliputi seluruh jiwa. Jiwa mana saja itu tidak mampu membantu jiwa yang mana saja. Ya. Bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Demikian pula wa kulla syai'in dan mencakup ini ya, Umum juga itu tersebut mencakup pada kata syai'in, yakni memberikan bantuan apa saja. Ya. Memberikan bantuan apa saja tidak bisa. Memberikan bantuan uang, bantuan pertolongan, tenaga, usul, ide dan lain-lain tidak bisa. Ya. Nah, jadi kata nafsun dan syai'an di sini ini mencakup ya, segala jiwa, siapapun tidak bisa menolong menolong siapapun. Demikian pula kata syai'an Nah, maka tidak bisa membantu dalam bentuk apapun ya. Wa misalun nakirati fi siyakin nahi dan contoh nakirah pada susunan larangan adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wala tad'u ma'allahi ilahan akhar janganlah kalian menyeru nam bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar ya, sesembahan yang lain nam nakirah di sini yakni ilahan pada susunan nahi wala tad'u janganlah ya, dan janganlah kalian menyeru ya ilahan akhar yakni ilahan di sini nakirah sehingga ilah apa saja jangan kalian seru bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun, ya yakni siapapun, satupun jangan kalian seru. 6. Syamilun kull ahadin ini mencakup 6 setiap apapun, ya, mencakup setiap apapun. Tidak cuma batu yang dilarang untuk diibadahi atau pohon, tetapi juga nabi. Tidak boleh nabi diibadahi dan tidak pula malaikat, tidak boleh malaikat diibadahi. 6. Demikian pula wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Dan janganlah kalian mengucapkan nam untuk sesuatu sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu itu besok. Janganlah kau mengatakan aku akan melakukan sesuatu itu besok. Illa ayyasha Allah kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni adalah dengan mengucapkan insya Allah ya, saya akan melakukan ini besok insya Allah ya, jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendak apapun ya. bahkan mengedipkan mata sekalipun kita tidak bisa memastikan bahwa saya besok saya akan mampu mengedipkan mata tidak tetapi kita akan mampu mengedipkan mata yakni dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. jadi kita mengatakan insya Allah besok nah masih bisa mengedipkan mata ya. insya Allah besok kerja bakti insya Allah besok berbuat ini dan itu kecil atau besar Nah semua itu Nah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Nah, selanjutnya qala al-muallif rahimallahu taala wa kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a ya. Demikian pula lafaz man dan ma ya, man siapapun ma apapun tufidani ma'a keduanya sama-sama memberikan faedah kullal umumi yakni seluruh keumuman ya ukhayya fasma'a wa saudaraku maka dengarkanlah ya baik saudaraku Uqayya ini bentuk tasghir ya, bentuk pengecilan ya, dari akhi saudaraku mananya adalah saudaraku fasma'a maka dengarkanlah qala rahimallahu taala man wa ma tufidanil umuma al mustaghriqa li kulli ma dakhala alaihi ya, kata man dan kata ma siapa dan apa Nah, memberikan faedah umum yang menyeluruh, mustaghriq menyeluruh. Nah, untuk setiap apa yang masuk kepadanya. Ya. Untuk setiap apa yang masuk kepadanya. Misaluman qauluhu ta'ala contoh kata man adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala lillahi ma samawati wa maafil fil Bagi Allah Subhanahu wa taala lah siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada di bumi. Ya, maka kata man ini mencakup siapa saja, ya, tidak terkecuali. Nah. Demikian pula qaulu ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah <clears throat> wa lanajziyannahum ajrahum ah-, bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman maka sungguh kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Dan pasti atau sungguh-sungguh kami akan membalasi mereka dengan ganjaran mereka. Kami akan menyempurnakan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, kepastian. Barang siapa yang beriman ya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan hamba yang beramal soleh itu lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut ketika di dunia. Qala Ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa saja yang takut terhadap kedudukan Rabbnya maka dia akan mendapatkan dua surga ya, man mencakup siapa saja siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan jannatan ya, dua surga wa may ya makhraja wa yarzuquhu min haythulayyah tasib dan barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka pasti Allah swt akan mencukupinya. Wa man asdaqu haditha. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapapun tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala beritanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya? Siapapun, ya. Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar perkataannya. Wa man ahsanu minallahi hukma. Dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar <clears throat> la burhana lahu bihi fa inna ma hisabahu inda rabbih dan barang siapa yang menyeru ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada keterangan baginya padanya, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Tuhannya. Nah, siapapun ya, yang mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, maka nah perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Dan barang siapa Siapa saja Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama Dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka Dari kalangan para nabi dan para siddiqin Wa may wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min anhar Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat baik? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah dan tidaklah benci terhadap agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri ila ghairi dzalika minal ayat dan lain-lain dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika al-ahaditsu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis-hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu man da man dzal ladzi yad'uni fastajiba lahu." Rob kita Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malamnya ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah yang siapa saja yang menyeru berdoa kepadaku pasti aku akan mengabulkan baginya." ladzi yas'aluni fa'tiyahu. Dan siapapun yang memohon kepadaku pasti aku akan beri. ladzi yastaghfiruni faghfir lahu dan barang siapa memohon kepadaku ampunan pasti aku akan ampuni wal ladzi lati fiha man qala kadza aw man fa'ala kadza falahu kadza ummu kullam man qala aw fa'ala dzalika dan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kalimat barang siapa mengucapkan demikian atau barang siapa melakukan demikian maka dia akan mendapatkan demikian dia berhak untuk mendapatkan demikian ini mencakup seluruh siapa saja yang berkata atau siapa saja yang berbuat demikian. Nah, berkata, mengucapkan atau berbuat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian wa mithalu ma dan contoh dari ma qauluhu ta'ala ada firman Allah Subhanahu wa taala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi Wa ma tahmilu min untha wa la illa bi ilmi. Naam. <clears throat> Dan tidaklah eh, atau apapun dari jenis wanita yang mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah wanita dari kalangan manusia yang mengandung ataupun betina dari kalangan binatang yang mengandung kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Demikian pula tidaklah mereka semua melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa dan apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu maka pasti Allah akan menggantinya. Wa ma atakumur fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Baik yang Rasul berikan itu perintah atau yang Rasul berikan itu adalah berita, wajib kita terima. Kalau perintah kita laksanakan, kalau berita kita benarkan, kita yakini. Nah, dan seluruh apa yang Rasul larang kepada kita, maka adalah kita tinggalkan. Kita berhenti dari apa yang Rasulullah SAW larang darinya. Selanjutnya, wa nam yang qablika kami rasulin illa nuhi ilaihi. Dan apapun yang kami utus sebelum engkau dari kalangan rasul melainkan kami wahyukan kepadanya, ya. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula wa matakunu fi syai'in wa matatslu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah engkau berada pada suatu keadaan dan tidak pula engkau membaca darinya yakni dari ayat-ayat Al-Qur'an Nah, ini juga mencakup umum. Nah, wa malahum ma min syirkin wa malahum minhum min zahir. Dan tidaklah bagi mereka padanya pada keduanya yakni pada penciptaan langit dan bumi min syirkin dari andil ya. mereka para makhluk itu sedikit pun tidak memiliki andil tidak memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi wa malahum minhum min zahir dan tidak pula dari mereka pertolongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan dari mereka ya, sama sekali mereka tidak menolong Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi. Naam. Fatadabbar had fatadabbar hadhil ayati wa ma fi Maka perhatikanlah ayat-ayat ini dan apa-apa yang terkandung pada maknanya.